وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin wal muslimat Bapak-bapak, ibu, para jamaah Semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai hari ini dan siang ini kita masih mendapatkan curahan kasih sayang rahmat dari Allah Salah satu bukti kasih sayang Allah itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka mempertebal iman kita dan meningkatkan wawasan pemahaman keagamaan kita sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid bahwa salah satu tanda Allah menghendaki pada seorang pada hambanya kebaikan adalah Allah memudahkan dan memberikan semangat untuk meningkatkan wawasan keagamanya. Mayyuridillahu bi khairan barang siapa yang Allah inginkan pada diri seorang itu kebaikan yufaqihu bid Allah berikan pemahaman terhadap urusan agamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pernahkah kita merenung dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa di antara kesuksesan kita hari ini adalah di antaranya karena doa-doa yang pernah kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberhasilan kita hari ini keberhasilan yang kita raih boleh jadi diantaranya adalah karena pernah kita kumandangkan, mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Betapa bahwa sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah salah satu kejujuran keimanan kita kepada Allah adalah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk mengiringi langkah dan aktivitas kita taufik kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu panduan yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad yang merupakan panduan lengkap meraih kebahagiaan dunia akhirat di antara tema yang beliau kupas adalah masalah doa dan zikir. Dan doa dan zikir adalah sebuah amalan, sebuah ibadah yang ketika seorang mengaku sebagai mukmin meninggalkannya dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu ibadah. Berbeda dengan ibadah yang lain yang membutuhkan tenaga, terkadang perlu waktu yang cukup, atau juga kadang-kadang perlu tempat khusus dan lain sebagainya, atau kadang-kadang perlu biaya seperti haji dan seterusnya. Doa adalah ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim di mana saja, kapan saja, dan tidak perlu menguras banyak energi. Disinilah mengapa kemudian kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari doa dan zikir. Dan inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban umat manusia. Keberhasilan Rasulullah merubah dunia, mengeluarkan umat manusia dari beragam bentuk kezaliman dalam semua aspek kehidupan menuju pada cahaya Islam di antaranya juga karena beliau mengiringi kehidupannya selalu dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita buka kitab-kitab hadis hampir bisa dipastikan tidak pernah sepi dari bab tentang doa. Dan kalau kita lihat doa dan zikir mengiringi kehidupan seorang muslim mulai dari bangun pagi sampai bangun tidur sampai tidur kembali. Mengapa ini ini perlu untuk diperhatikan? Sebab diharapkan dengan kesinambungan dan ketika seorang mengiringi aktivitas dengan doa dan zikir, maka diharapkan senantiasa berada dalam koridor yang diinginkan oleh Allah sebagai seorang mukmin yang sejati. Dan tentu tidak pernah terbayang ketika seorang selalu mengiringi aktivitas dengan zikir dan doa kemudian ia melakukan sebuah penyelewengan, melakukan kezaliman, melakukan kemungkaran, melakukan beragam tindak kriminalitas dan lain sebagainya. Seluruh perbuatan-perbuatan itu terjadi tentu diantaranya karena saat itu seorang tidak berzikir dan berdoa kepada Allah atau jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah kemudian di dalam kitab Zadul Ma'ad yang merupakan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meraih kebahagiaan dunia akhirat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyampaikan bagaimana bimbingan petunjuk Rasulullah SAW selalu mengiringi kehidupannya dengan doa dan zikir. Termasuk pada bagian terakhir dari jilid dua ini adalah di antaranya juga bagaimana beliau dalam hal-hal yang kelihatannya seperti ternyata juga tidak pernah lepas dari zikir. Seperti ketika beliau bersin. Ketika beliau bersin belum mengajarkan kepada kita. Ini satu satu hal yang kelihatannya sepele, tapi subhanallah ini memiliki nilai kualitas sebagai seorang mukmin yang luar biasa. Ketika bersin kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah ungkapan puji syukur kepada Allah. Dan ternyata betul kita dapatkan betapa ketika orang tidak bersin berarti ada penyakit dalam dirinya. Maka bersin itu adalah nikmat. Karena seseorang dengan bersin berarti dia sehat. Dan karena itulah perlu mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah sebab ketika dia tidak bersih, tidak bisa bersih dan seterusnya bisa jadi ada sesuatu dan ini juga sekaligus memberikan pemahaman kepada kita betapa dalam kondisi apapun senang maupun tidak senang kita tidak pernah lepas kecuali selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan itulah tuntunan dari Rasulullah SAW. Makanya di dalam hadis yang diriwayat Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita dalam kondisi apapun kita tidak boleh lepas untuk selalu memuji Allah. Baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi tidak senang. Baik dalam kondisi bahagia maupun sedih. Selalu kita iringi dengan pujian kepada Allah. Di dalam hadis yang dari Imam Al Hakim disampaikan Rasulullah menyampaikan kalau seseorang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi mustalihat Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semakin sempurna kebaikan. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan tetap juga mengucapkan alhamdulillah dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas seluruh keadaan. Supaya kita ingat bahwa kalaulah kita diuji dengan satu ujian, ternyata nikmat anugerah Allah yang lain begitu banyak dan itu tidak terbilang wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Nah, ketika bersih mengucap alhamdulillah. Nah, bagi yang mendengar diwajibkan untuk mendoakan yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan didoakan mendapatkan rahmat? Maka agar didoakan rahmat, kita ucapkan alhamdulillah. Ini adalah sebuah doa yang luar biasa. Dan pengaruhnya dalam menyemangati seorang itu luar biasa. Kalau sunnah nabawiyah, ajaran Nabi, petunjuk tadi ini dipraktekkan dan biasa kita lakukan, maka akan menumbuh kembangkan semangat kita untuk terus memacu diri dalam menjemput rahmat Allah. Yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Apa yang kita inginkan dari seluruh aktivitas kehidupan kita, seluruh kesibukan kita dari pagi sampai malam hari? Kalau bukan pada akhirnya kita mengharapkan rahmat Allah. Sebab dengan rahmat Allah itulah kemudian seseorang masuk surga. Maka ketika saudara kita mendoakan kita ya rahmatullah, kita pun juga kemudian membalas dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah juga memberi petunjuk kepada engkau dan memperbaiki keadaan. Bapak-bapak, ibu ibu sekalian, kira-kira kalau setiap muslim dalam berinteraksi dengan kawannya, dengan mitra bisnisnya, dengan teman kerjanya, tetangganya, saudaranya, kalau biasa ada interaksi positif seperti ini, saling doa mendoakan, kira-kira apa masih ada jotos-jotosan, ejek mengejek, pukul-pukulan, bunuh membunuh? Kalau dalam interaksinya selalu doa mendoakan, yang bersin didoakan, mengucapkan alhamdulillah didoakan. Kemudian yang mendoakan kemudian didoakan kembali. Saling doa mendoakan. Kalau dalam kehidupan kita saling doa mendoakan seperti itu. Masihkah di antara kita kemudian ada yang berhantam, cakar-cakaran, bunuh pembunuh dan lain sebagainya? Tentu tidak akan ada. Maka disinilah sesungguhnya semangat dari doa ketika bersin atau mendoakan dan bersin ini adalah untuk itu. Dan subhanallah, ketika tradisi atau sunnah ini dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu di tengah komunitas Medina waktu itu yang ada orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi ngiri. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab ini juga menyebutkan suatu ketika orang Yahudi saling bersin di hadapan Rasulullah dan berharap didoakan oleh Nabi. Sebagaimana Nabi biasa mendoakan orang yang bersin. Ini luar biasa. Karena mereka mencermati ini sebuah kebiasaan yang positif dan karena itu di antara mereka ada yang ketika berinteraksi dengan Nabi orang Yahudi bersin di hadapan Nabi dan harapan mereka Nabi dapat mendoakan mereka dan betul ketika mereka bersin Nabi mendoakan yarhamukumullah Semoga Allah ya ya mereka berharap semoga Nabi mendoakan yarhamukumullah tapi ternyata Nabi bukan mendoakan dengan doa itu sebab doa yarhamukumullah itu hanya untuk orang yang beriman jadi mereka berharap supaya Nabi mendoakan yarhamukumullah seperti Nabi seperti Nabi ketika mendengar sahabat bersih mendoakan yarhamukumullah tapi apa doa Nabi dan ini juga doa yang kita ucapkan kalau seandainya ada kita berinteraksi dengan non muslim yang juga minta didoakan kita tidak mendoakan seperti kepada saudara kita dengan yang hamukumullah tapi doa kita adalah seperti yang dibaca oleh Nabi kepada orang Yahudi itu adalah Ya dikumullah wa yuslih jadi doanya Ya dikumullah wa yuslih semoga Allah memberikan hidayah kepadamu ini juga diucapkan ketika saudara kita non muslim yang bersin mohon doa kepada kita kita doakan dengan doa yahdikumullah wa yustighfarakum bukan dengan yarhamukumullah ini artinya bahwa betapa ini sesuatu yang penting dalam kehidupan bukan sekedar mendoakan bukan sekedar mengharapkan kebaikan pada saudara kita tetapi lebih daripada itu ternyata dapat memperkuat ukhuwah persaudaraan dan dengan demikian akan memperkecil benih-benih pertikaian di antara kaum muslimin sendiri ketika saling doa mendoakan seperti ini. Kemudian di antara dalam apa, doa atau bimbingan Rasulullah SAW yang lain terkait dengan masalah doa dan pikir ini adalah beliau tidak pernah mengiringi kepergiannya, bepergiannya, safarnya kecuali juga dengan doa dan zikir. Dan ini juga menjadi satu yang penting untuk kita perhatikan. Sebab Bapak-bapak, Ibu-saudara sekalian, banyak di antara kita yang melakukan bepergian tidak pernah sadar bahwa ketika kita bepergian itu adalah dalam kondisi orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Ketika kita bepergian, terkadang banyak kita saksikan jarang orang kemudian memanfaatkan kepergiannya itu, safarnya itu sebagai momentum untuk memperbanyak doa ibadah kepada Allah. Sementara seorang musafir adalah termasuk tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Atau juga di antara kita kadang-kadang ketika bepergian tidak memperhatikan adab-adab sopan santun dan aturan-aturan dari petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan bepergian. Dan disinilah Rasulullah SAW luar biasa lengkap memberikan panduan lengkap kepada kita bagaimana etika kita sebagai orang beriman dalam bepergian. Termasuk diantaranya mengiringi aktivitas kepergian kita dengan doa dan zikir. Pertama, yang beliau lakukan adalah istikharah ketika kita ada kegamangan, ketika ada kebimbangan dalam melaksanakan aktivitas bepergian dan seterusnya, termasuk dalam bepergian ada keraguan-raguan, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita istighfar, meminta petunjuk kepada Allah sehingga kita tidak ragu-ragu lagi dalam melangkah. Kemudian ketika kita sudah naik di kendaraan, kita juga diajarkan untuk doa. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita semuanya sepakat. Ketika kita bepergian, ketika kita naik kendaraan, apa yang kita inginkan? Hampir kita semuanya sepakat, kita menginginkan keselamatan. Hampir semuanya sepakat, kita menginginkan kepergian kita itu nikmat. Kepergian kita itu rileks. Kepergian kita itu tidak terlalu membebani, tidak terlalu capek. Bagaimana jarak tempuh yang jauh itu kita bisa lakukan tempuh dalam waktu yang singkat itu semuanya adalah keinginan kita semuanya. Dan nah, disinilah roh, spirit, semangat doa itu dapat merubah ya, kepergian kita menjadi kepergian yang bukan saja rileks dan nikmat, tapi juga bernilai ibadah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika naik kendaraan beliau membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini penting Bapak-bapak sekalian dan perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita pimpin ketika naik kendaraan dengan baca doa ini. Adalah sesuatu yang mulia dan perlu kita ikuti ketika kita mendapati di mobil kawan-kawan kita ada stiker atau ada gantungan yang berisi doa naik kendaraan. Sesuatu yang mulia untuk selalu diingat setiap kali naik kendaraan jangan lupa berdoa sebab semua kita ingin selamat, semua kita ingin kalaulah Allah memanggil kita di tengah perjalanan kita semua ingin husnul khotimah. Nah ini termasuk wasilah sarana untuk mengingatkan. Naik kendaraan Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kemudian baca di sahhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini Termasuk menundukkan mobil kita Menundukkan kendaraan kita Pesawat kita Kereta api kita Bis kita Allah telah tundukkan Wa makunna lahu Padahal sebelumnya Kami tidak pernah mampu menguasainya Dan Wa inna ila rabbina lamunqalibun Dan semuanya kami semuanya pasti akan kembali kepada Roh kami Kepada Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini sebuah doa yang luar biasa yang mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya selalu kita ingat apapun yang terjadi pada akhirnya kita telah pasrahkan kepada Allah. Nah kemudian kalau bepergian jauh tambah dengan doa yang disebut dengan doa safa. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma awmin alaina safarana hadha wa adli 'anna bu'dah بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض اللهم هون اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل dan seterusnya. Dan ini tidak berat menghafal ini kalau biasa dibaca. Dan orang tua yang membiasakan membaca doa ini, anak-anaknya insya Allah akan cepat menghafal. Kalau anak-anak kita mendengar sekali dua tiga kali lagu saja cepat apa? saya kira mereka juga akan sangat mampu menghafal doa yang tidak panjang ini. Dan itu sering kita lakukan karena yang namanya bepergian hampir bisa dipastikan sejak kita akan melakukan itu. Maka doa ini juga luar biasa. Sebuah ya permohonan kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka fi al-birra Ya Allah, Sesungguhnya kami tidak minta dalam kepergian kami ini kecuali kebaikan dan takwa. Sehingga kalau orang biasa mendoa seperti ini, kalau dia kepergiannya untuk maksiat, kepergiannya untuk sebuah perbuatan yang mungkar, tentu akan mudah-mudahan berubah pikirannya kalau terbiasa membaca doa ini. Sebab dengan kepergian dia sesungguhnya minta kebaikan dan takwa. Kemudian amal amali mata ya Allah, kami minta kepadamu amal yang kau ridhoi. Dan kemudian kita minta dalam doa kita bagaimana kepergian kita ini dimudahkan. Hawin alaina safarana ya Allah mudahkan kepergian kami. yang anna bu'dah. Jarak ratusan kilometer, ribuan kilometer atau puluhan kilometer kita minta kepada Allah, yang anna bu'dah." Ya Allah, perpendeklah, pendekkanlah jarak yang jauh ini sehingga perasaan kita menjadi cepat sampai. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita mau ke Jawa Timur, Surabaya atau kemana, bawa mobil sendiri, bayangan kita jaraknya 900 kilo, wah jauh. Tapi kalau kemudian kita lakukan, atau ketika naik pesawat menuju ke negara tertentu, ada kota tertentu, perasaan kita begitu jauh. Tapi ketika kita biasakan dengan doa ini, Allah mudahkan dan Allah perpendek jarak itu sehingga kita nyaman sampai dengan selamat. Dan kemudian juga kita doa Allahumma inna na'udzubika min wa min wa'atai safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Kita minta keselamatan, jangan sampai terjadi kecelakaan. Wa su'il munqalab, keburukan. Ya, terjadi kecelakaan dan seterusnya. Kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari seluruh hal itu. Dan begitulah yang yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang sukses dalam kehidupannya. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini menjadi sangat penting dan Rasulullah biasa juga melepas orang yang berpergian. Dan ketika melepas juga mendoakan orang yang berpergian dan orang yang berpergian pun kemudian mendoakan orang yang ditinggalkan. Ini juga sebuah sunnah yang positif setiap kita membiasakan melepas kepergian saudara kita apalagi ketika dia pergian jauh mau umroh, mau haji dan seterusnya atau mau pergian jauh kita lepas kita doakan dan yang bepergian pun kemudian mendoakan orang yang ditinggalkan supaya betul-betul semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang positif ini kalau dibiasakan juga tentu akan semakin mempererat dan memperkuat tali silaturahim dan persaudaraan sehingga meminimalisir beragam bentuk pertikaian keseluruhan. Kemudian ketika sampai ke tempat beliau juga biasa berdoa. Ketika sampai ke tempat beliau berdoa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan tempat di mana dia asing di situ. Dan seterusnya. Bapak-bapak dan sekalian, Kemudian juga ketika masuk ke, masuk suatu kampung, kemudian ada semangat dan petunjuk dari Nabi bahwa kalau bergiat itu juga cepat segera pulang. Jangan terlalu lama-lama kalau urusan sudah selesai cepat pulang. Ini juga salah petunjuk Nabi. Dan ketika pulang bepergian pun kemudian terus membiasakan dengan membaca doa seperti doa ketika dia bepergian. Nah, kalau kehidupan seorang muslim selalu dibiasakan dengan doa-doa seperti ini, apapun kondisinya, maka insya Allah hidupnya akan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di dalam kitab ini diakhiri dengan doa ketika ya doa dan zikir untuk orang yang menikah dan doa dan zikir ketika musibah ya. Bagaimana kita juga perlu membiasakan diri untuk membaca doa yang biasa dibaca oleh nabi dalam mengucapkan pernikahan. Sehingga ucapan-ucapan yang ya yang biasa kita lakukan benar-benar bernilai ibadah dan betul-betul itulah yang diharapkan oleh pengantin Karena kita mendoakan dengan sesuatu yang biasa dibaca oleh Nabi. Maka ketika kita menghadiri satu acara pernikahan dan doanya tidak panjang, Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Ini perlu kita masyarakatkan, sosialisasikan, kita biasakan. Jadi tidak sekedar mengucapkan selamat dan sukses dan seterusnya, tapi ternyata Rasulullah ada petunjuk tentang itu, kita amalkan. Dan inilah sesungguhnya yang paling diinginkan oleh pengantin karena didoakan dengan doa yang biasa dibaca nanti kepada orang-orang yang menikah. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka. Semoga Allah berkahi untukmu. Wa baraka alaik. Dan semoga juga Allah berkahi untukmu dalam menghadapi problematika. Artinya, baik dalam suka dan duka, engkau senantiasa diiringi oleh keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa di antara kita yang berumah tangga yang tidak ingin mendapatkan keberkahan dari Allah? Wa jama'a bainakuma bi khair dan semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Maka perlu kita biasakan dengan membaca doa-doa seperti ini. Dan bapak-bapak sekalian, dikala bahagia kita berdoa, dikala susah pun kita juga berdoa. Ketika kita ditimpa musibah, kita berdoa. Saya tutup dengan sebuah doa ya. Ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid mendapati ada seorang sahabatnya ya, seorang sahabatnya sedang sedih berada di masjid kemudian Rasulullah SAW Alaihi tanya kenapa engkau berada di masjid bukan pada waktu sholat kemudian dia mengatakan ya Rasulullah sungguh aku dikelilit dengan begitu banyak kesulitan banyak masalah pusing saya termasuk hutang-hutangku begitu banyak sehingga saya takut malu ditagih sana kemari ya udah saya masuk masjid ia masuk masjid berada di masjid pada saat bukan pada waktunya sholat gak biasanya akhirnya Nabi menawarkan satu solusi wahai saudaraku maukah engkau maukah engkau aku ajarkan sebuah doa pikir yang jika engkau baca engkau akan diangkat Allah akan mengangkat segala problematika urusanmu termasuk juga Allah akan melunasi hutang-hutangmu Tentu jawabnya adalah iya. Dan itulah yang ditunggu-tunggu. Apalagi yang menawarkan bukan sebarang orang. Khairul Mursalin, Sayyidul Mursalin, Imam Muttaqin, manusia terbaik di jagat raya. Inilah yang ditunggu-tunggu selama ini. tentu ya Rasulullah, ajarkan apa itu? Kemudian beliau ajarkan, bacalah pagi dan sore doa. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hasad wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa bika min ghalabatid daini wa qahril rijal Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hasad ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa gundah gulana sedih wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas wa a'udzu bika minal jubri wal bukhl dari penakut dan bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan kekuasaan orang-orang. Akhirnya langsung diamalkan oleh sahabat ini. Diamalkan doa ini dan luar biasa ketika doa ini dibaca pagi dan sore. Direnungkan makna-makna yang ada dalamnya Ternyata doa ini mampu menciptakan daya cipta karya dalam kehidupannya sehingga dia semangat dalam bekerja dan kemudian tidak lama setelah itu dia mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan ya Rasulullah terima kasih aku bersyukur kepada Allah Alhamdulillah dengan wajah berbunga-bunga ia mendatangi Rasulullah setelah beberapa hari kenapa? Alhamdulillah ya Rasulullah aku amalkan doa itu dan luar biasa Allah memberkahi kehidupanku memberkahi rezekiku dan akhirnya saat ini seluruh hutangku telah telah terbayar lunas. Bapak-bapak, maka doa ini termasuk di antara min azkar subuh wal masa, termasuk doa yang perlu biasa dibaca pagi dan sore. Mudah-mudahan dengan selalu mengiringi kehidupan kita dengan doa dan zikir kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita dan mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk pulang dari majelis ini tidak pernah lepas mengiringi kehidupan kita apapun aktivitas kita dengan doa dan alhamdulillah begitu banyak buku-buku yang bisa kita beli kita baca kita pelajari terkait dengan doa-doa itu tentu kita harus pilih mana kira-kira yang tepat yang betul-betul bersumber dari Rasulullah SAW dan bukan doa-doa yang tentu bukan atau bukan dari Rasulullah SAW sebab di pasaran juga banyak juga doa-doa yang uh, sesungguhnya perlu juga kita hati-hati sebab kalau mencukupkan dengan doa dan zikir yang sahih saja dari Nabi, kita tidak akan pernah ada kenyangnya. Karena begitu banyaknya, maka tentu memilih buku panduan doa dan zikir menjadi sangat penting agar betul-betul ketika kita mengamalkan menenangkan kita dan betul-betul itu tidak menyalahi apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat buat saya dan semuanya. Dan dengan demikian jilid dua dari Zadul Ma'ad telah selesai dan mungkin akan dilanjutkan pada jilid ketiga oleh Ustaz yang lain.